In my. عذاب bangsa saat meletakkan batu hajar aswad mulia kenapa empat puluh tahun mendapatkan risalah ia pun menjadi rasul akhir bangsa أشرق البدر علينا واختفى بدر تمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام ربي بدع المجتمعنا غاية حسن الختام وأكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغي المغتار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام من صلاة وسلام راحتي silahkan membaca surat Yasin Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal Qur'anil Hakim Innaka laminal mursalin Ala siratim mustaqim Tanzilal azizir rahim لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليه بذرين فكذبوا ما فعززنا بثالث فقالوا إنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إذ ألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون لما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتعا إلى حين للهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين في هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كان يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه أفلا يعقلون إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منابع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Sadaqallahul Adzim, Mari kita lanjutkan membaca ibadallah rijalallah.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 الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلى الله على محمد اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع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 kami Ya Allah hiburlah kami dalam kesendirian kami Ya Allah sayangilah kami dalam keterasingan kami Ya Allah Tolong jadikan salawat tersebut sebagai cahaya yang bersinar di depan dan di belakang tubuh kami, di samping kanan dan kiri kami, dalam kehidupan dan kematian kami, di kubur dan saat kebangkitan kami, serta menjadi penaung kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, jadikan salawat tersebut sebagai amal yang memberatkan timbangan kebajikan kami dan jadikanlah keberkahannya selalu menyertai kami hingga saat kami bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aman, tenang, senang dan bahagia. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari beliau. Masukkanlah kami ke tempat di mana beliau berada. Sandingkanlah kami di samping beliau bersama orang-orang yang telah Engkau beri nikmat minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. was siddiqin was syuhada was salihin Ya Allah Kami beriman kepada Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami belum pernah memandang wajah beliau yang mulia Ya Allah Tolong muliakan diri kami dengan memandang wajah beliau yang mulia Dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat nanti Dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan bermimpi Ya Allah Jadikan hati kami dapat senantiasa mencintai beliau Ya Arhamar Rahimin Di pintumu kami berdiri Tolong jangan usir kami Hanya kepadaMu lah kami memohon Maka jangan sia-siakan permohonan kami ini Ya Allah terimalah doa kami Berilah kami rasa aman dari semua ketakutan kami Terimalah semua amal soleh kami Jadikanlah ketaatan sebagai kesibukan kami kebaikan sebagai tempat kembali kami dan kebahagiaan sebagai penutup usia kami. Ya Allah, inilah cita-cita kami. Tolong terimalah akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi alamin ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian Hadirin para pemirsa dan pendengar dimanapun berada Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Di Majlis Ar-Rawdoh dalam keadaan sehat wal-afiyah InsyaAllah kita bisa terus ketemu Baik dalam kehidupan dunia di majlis ini Maupun nanti di barzah di mahsyar sampai di surganya Allah taala dalam keadaan bahagia di setiap fase kehidupan. Amin Allahumma amin. Nah, saya mau ngajak semuanya syukur dulu. Ya, ngajak semuanya praktek syukur. Bersama-sama yuk kita ngucap alhamdulillah dengan senang gitu ya. Nunjukkan syukur kepada Allah bersama-sama. Ya, bersama-sama saya mari. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Ya Enak ya jadi ngucap terima kasih pada Allah tuh nyatanya buat kita senang atau enggak senang? Tadi kita ngucap alhamdulillah itu terbayang enggak kebaikan-kebaikannya Allah? Terbayang enggak? Jadinya hatinya enak atau enggak enak? Terasa dapat kekuatan pertolongan enggak? Terasa ada yang sambutan dari Allah gitu ya, disambut, kita mengucap terima kasih gitu. Kalau kita ngecap terima kasih pada orang lain, orang biasa saja mengatakan sama-sama gitu kan ya. Nah kalau Allah nggak ngatakan sama-sama, Allah langsung ngasih tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Begitu kita ngucap alhamdulillah ditambah, alhamdulillah ditambah, alhamdulillah ditambah. Kalau nurutin hati, tadi saya nggak mau mandek alhamdulillahnya sampai subuh bareng sama jenengan. Betul nggak betul? Jenengan tadi pengennya mandek atau pengen terus? Waktu diindekan tadi justru gelo atau alhamdulillah? Loh, alhamdulillah. Ketika dimandekan mandek selesai alhamdulillahnya itu gelo atau atau seneng? Gelo ya. Kok mandek gitu toh? Ya, atau seneng? Ah, jipes ilahan Yang mana ini? Gelo. Pengennya terus baca alhamdulillah. Ya, itu berarti ciri-ciri hati kita udah bisa ngerasa kenikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus begini nih, duduk apa ya, meluangkan waktu, meluangkan waktu untuk hidup kita. Saya ceramah sering mengatakan akeh wong urip tapi ora urip. Akeh wong urip tapi ora urip. Banyak manusia ini hidup tapi enggak hidup. Hidup tapi enggak hidup. Punya keluarga seperti nggak punya keluarga. Punya orang tua seperti nggak punya orang tua. Punya air seperti nggak punya air. Punya tangan seperti nggak punya tangan. Punya badan seperti nggak punya badan. <clears throat> Nggak dirasakan. Jadi punya badan tuh nggak dirasakan, nggak disyukuri, nggak dinikmati. Jadi punya sama nggak punya tuh sepertinya sama sa sama saja punya air minum itu cuman glek glek glek glek nggak nggak ada dirasakan nikmatnya air ini. Kemudian mengucap alhamdulillah. Banyak orang yang hidup seperti itu, punya nikmat tapi diam, terasa seperti tidak punya nek nikmat. Urip tapi ora urip. Hurung mati wis mati. Paham maksudnya? Paham? Saya aja nggak paham. Ya, hidup seperti mati karena masih hidup dia seperti orang yang sudah ma mati. Orang kalau betul-betul bisa merasakan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan hidup yang luar luar biasa. Alhamdulillah. Malam hari ini kita akan baca Risalatul Ma'wanahnya dikit. Terus saya akan ngupas tentang apa namanya? Isra dan Mi'raj. Ya e, diniati majelis malam ini untuk mengenang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi istiqomah baca Risalatul Muawanahnya tetap kita kita baca. Pada Jumat yang lalu e, kita sudah membahas hal-hal yang bisa memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya di antaranya adalah membaca ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW atau ucapan para ulama dan kisah-kisah perjuangan orang-orang yang soleh atau kisah-kisah yang bisa nambah keyakinan. Di antaranya adalah hal tersebut. Dengan baca Al-Quran, baca hadis, dengar cerita orang-orang yang soleh, iman itu akan nambah. Nah, di sini disebutkan wasabab salit an ya'mala ala muqtadha ma zahiran wa ويشمر في ذلك ويبذل wa فيما هنالك وإلى ma hunalik. Wa تعالى والذين al فينا لنهدينهم ta'ala walladzina subulana. Ya. Cara yang ketiga untuk nambah yakin. Biar yakinnya tambah kuat, cara yang ketiga adalah dengan mengamalkan apa yang kita imani. Contoh, kita ini kan beriman kalau sholat dapat pahala Kalau meninggalkan sholat Dapatnya do, dosa Kita beriman Kalau sodakoh itu dapat pahala Dan sodakoh itu Pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 Sampai tidak terhingga Di akhirat dikasih balasan Di dunia juga dikasih balasan Kita beriman kalau kita mewujudkan hajat orang, hajat kita akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kalau kita nolong orang, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, amalkan saja. Jangan cuma di diimani, dipikir-pikir, apa ya benar ya? yang nulung kok ditulung. Uh, yang sedekah nanti diganti apa tidak ya? Jangan jangan dipikir-pikir, tapi yang sudah kita imani itu kita amalkan. Diamalkan dengan sepenuh hati, zahiran wa batinan dengan dohirnya maupun batinnya yakini contoh uh, Jumat yang lalu saya bagi-bagi apa itu bagi-bagi habatus sauda sama apa buku ya kan nah itu saya mengamalkan orang kalau ngedum ya orang kalau ngedum itu ganjarannya apa banyak kan begitu hasilnya Buku yang saya jual Jumat yang lalu itu dapat lakunya banyak. Paham ya? Kalau Jumat biasanya lakunya misalnya dapat uang 600 ribu, 700 ribu begitu kan? Jumat yang lalu dapat sampai 10 juta. Paham? Ya, biasanya bukunya laku sampai 600 ribu, 700 ribu, 1 juta. Ini Jumat yang lalu gara-gara saya ngedum apa? Buku sama ngedum, habatus sauda, langsung sama Allah dikasih DP dulu. DP ini, ini balasan seketika cuman incip-incip ya, cuman incip, incip. Nih, kasih. Berapa? Dikasih 10 juta dari hasil jual jual buku. Ini kalau saya amalkan, saya imani, oh betul ya, sama Allah diganti langsung. Akan terus diamalkan lagi, diamalkan lagi dan diamalkan lagi pasti insya Allah hasilnya luar biasa. Ini malam hari ini yang hadir seberapa ini? Hi, Saya berdiri ya. Biar yang di jalan kelihatan. Boleh. Yang soteng Mas Roni. Ini Mas Roni posisi di mana ini? Kameranya coba diatur dulu. Ya, bagian kamera jangan menghilang-hilang. Ya. Buronan Majlis Ar-Raudhah malam hari ini ciri-ciri rambutnya gondrong namanya Roni ya jangan meninggalkan posisi di kamera soalnya Habibnya suka pola ini ya suka pola Habibnya nah ini buronan nomor satu malam hari ini buronan kebaikan monggo silakan diunjuk ya diminum dulu ya Bapak Ibu sekalian, Ya kiri. Ya. Malam hari ini saya putuskan untuk mengamalkan lagi dum Ya. Jenengan kemarin kan dapat satu dus. Betul ya? Nah, malam ini dapat satu dus lagi. Insya Allah cukup ya. Kalau nggak cukup berarti belum kayaknya. Setuju? Ini kalau tiap Jumat bisa begini menyenangkan sekali. Ya, pengennya gitu, pengennya bisa bagi begitu kan selain roti, selain apa namanya? susu, selain aqua, lambo ada yang begitu begitu. Nanti kalau ada teman-teman yang mau ngedum-ngedum lewat saya juga boleh kok ya. Boleh, tolong Habib ini didumkan semua jemaah pengajian ya. Selama yang didumkan itu yang baik, tidak jadi masa masalah. Kalau ada yang mengedum dolar di sini boleh. Gak jadi masalah. Tapi uang palsu monopoli itu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah swt Biar yang di luar bisa interaksi, eh Pak, lihat saya langsung. Alhamdulillah malam hari ini saya udah terima kunci dari bangunan yang di samping, tanah di samping. Jadi mulai malam hari ini udah resmi itu jadi miliknya ar ya. Belum lunas. <laughs> Tapi sudah jadi miliknya ar insya Allah hari Minggu dibongkar oleh uh, yang beli kayu bongkar Senin saya mulai niati untuk bangun. Ya, walaupun mulai dari bangun temboknya dulu ya. Senin mulai Pak bangun. Pokoknya cancut tali wondo. Praktek ilmu yakin. Gak pakai duit, yuk bangun. Kira-kira bisa atau ti? tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Terus pakai apa? Bangun tuh gak pakai duit, botol, semen, pasir. <clears throat> Masa duit dibuat bangun kan nggak bisa jadi bangunnya pakai botol semen pasir ya kan kemudian apa lagi air itu baru bisa bangun nah amalkan yang kita yakin itu diamalkan yakin dapat pahala sedekah dibalas sama Allah ya sedekahlah nggak usah pakai mikir-mikir nggak usah kebanyakan mikir lah besok saya makan apa besok aja belum tentu nyampe kok dipikir besok makan makan apa. Jangan khawatir lah kalau cuma urusan makan di Indonesia ini tidak mungkin ada orang kelaparan kalau urusan makan ya. Makanya saya heran kalau sampai ada orang nggak bisa makan itu aneh. Ya itu aneh. Kenapa? Karena pengajian di mana-mana ini sudah bagi-bagi ma makanan, khusus pengajian ahlu Sunnah wal Jamaah. Mungkin ada pengajian sing rodok pelit ya Kalau pengajiannya ahlu Sunnah wal Jamaah ciri-cirinya suka ngasih ma ngasih makan. Iman lagi apa? Kalau misalnya kita nolong orang kita akan ditolong. Nah, monggo silahkan Satu orang dapat satu ya. Satu dapat satu. Semoga cukup. Kita baginya rata ya, dalam jalan, luar jalan. Jadi nanti yang nggak dapat memang itu rezekinya. Rezekinya belum dapat, tapi insya Allah cukup. Semoga semua dapat. Jadi, satu orang satu. Uh, tolong yang tengah. Bagian tengah Para pemirsa dimanapun Anda berada, tolong jangan jangan iri lagi. Kemarin ada yang dari Hong Kong bilang, "Bib, yang di Hong Kong Mary," katanya begitu ya. Jangan Mary. Sambil proses pembagian, jenengan minum, saya minum dulu nanti kita lanjutkan ngajinya, boleh? Enak gitu ya? Biar fokus. relawan laki silahkan turun semua biar cepat baginya. Tenang itu tidak expired ya, 2015 baru expirednya ya kan? Yang di depan sudah nih? Bapak sudah dapat, Pak? Sudah. Yang belum yang mana? Eh, bagian samping kiri ini belum nih, sayap kiri ini. Sayap kiri dari sini, sayap kanan kau dari sana. Silakan, sebelah sini. Mas Doni yang sini belum ya? Coba yang tengah yang belum dapat angkat tangan biar teman-teman bisa lihat. Nah. Yang belum dapat coba angkat tangan saja yang tengah yang laki ini. Ya. Itu belum dapat. Yang dari Darul Islah coba angkat tangan mah, dari Darul Islah. Ada yang Darul Islah enggak? Tah. Sambil dibagi ini biar baca qasidah dikit ya. Setuju? Iya. اطلع اطلع الفوق Bapak Ibu sekalian, yang sudah yang belum dapat coba angkat tangan di luar maupun di dalam. Di bawah sudah dapat semua? Di atas sudah dapat semua? Di luar sudah dapat semua? Yang di luar sudah dapat semua? Alhamdulillah barokah ya. ya alhamdulillah barokah cukup. Enggak tahu tuh saya kumanan atau tidak itu ya. <laughs> Insyaallah kumanan. Buat teman-teman yang lain masih ada uh, Mas Edwin di pojok situ, di tempat Al-Qur'an. Ada Mas Roni, buku qasidah di situ. Bawa. Ah. Nah. murid. Udah, udah. Edwin sudah, sudah. Sudah. Tawak. Kita dengarkan <clears throat> lantunan qasidah dulu ya dari pesantren Darul Islah Jakarta. Muridnya Ki Amir. Mas Roni. Ada Mas eh Apriat ya. Mas Seto, Mas Seto yang dari atas turun dulu sama Mas Roni coba pukul rebananya. Nyantai dulu ya. Mas Seto di lantai tiga tolong turun. Pakai lebana besar. Ada lebana besar. Iya. Teman-teman tolong ambilkan rebana segi 6 atau segi 8-nya itu di kamar tuh ya. <clears throat> Mas Roni nyantai aja di sini biar diambilkan yang lain. Sini Mas Roni. di ladies room, kamarnya ibu-ibu. Jadi jenengan tadi karena ngucap alhamdulillah sama Allah langsung dikasih. Demi Allah saya nggak ada niatan bagi lagi. Sumpah sampai saya bagi lagi di malam ini nggak nggak ada. Niatnya mau dibuat pengajian di mana di Ponorogo apa di Pacitan mau Dum di sana. Tapi kok ternyata jatuhnya dipaksa Suruh ngasih jenengan lagi Coba dulu nggak apa-apa, nyantai di sini. Nah, dicoba aja langsung, Mas Roni. Dicoba aja langsung. Yang para para para e, ketika kita seribu rebana aja kita coba langsung nggak masalah apalagi cuma dua. Ayo. <laughs> Ini ini bukan pakarnya tapi saya paksa jadi pakar malam hari ini ya. Bismillah. Allahumma صل وسلم على ala sayyidina وعلى آل سيدنا محمد يا حبيبنا علي شيل الله ابني الإمام شايل الله شايل الله شايل الله يا حبيبنا علي شايل بني شيل الغشاء لله في حريض قد حضرنا مجمع القوم الكرام الكرم وبلغنا ما طلبنا وجمع ما للكرام لا للكرام يا حبيبنا علي شيل الله شايل الله شايل إمام بني الإمام شيل الله شايل الله شا أشرق البدر علينا روي تمام بدر تمام نعما رأينا رأينا قيني وشام قيني وشم يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام بني شايل الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا كالجسم يا حبيبنا شيء لله شيء لله شيء يا إمام بني الإيمان أمشي للغشائن الله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام خير الأنام وابلغ المختار آه من صلاتي وسلامتي وسلام يا حبيبنا شيء لله شيء لله شيء لله يا إمام بني شيل الله شيل الله شيل الله Dah Mas Roni boleh nyoteng lagi itu posisi berdiri atau duduk? Duduk. Mas Eto boleh ngurus streaming lagi. Jadi Mas Eto ini yang ngurusi streaming internasionalnya Raudhah pakar IT, tapi nabuh rebana juga bisa. Nah, Mas, Ran, Mas Roni itu aslinya penabuh rebana dan pembawa penyanyi kosida, tapi ngurusinya shooting dan sound system bisa. Nah, yang di Raudhah itu sifatnya harus gitu, harus serba bisa, harus serba bisa. Ya, disuruh macul pinter itu. Nah, <clears throat> kan tampang-tampang pemacul kelihatan di wajahnya. Ini aslinya Semarang di di desa gitu kan ya, memang seperti itu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan ngajinya ya. Para pemirsa pendengar dimanapun anda berada. Jadi untuk membuat kita yakin, semakin yakin, semakin kuat yakinnya, ya amalkan. Makanya nggak usah tak jajali, jangan dijajal, jangan dicoba, tapi langsung diamalkan. Contoh dikatakan siapa baca solawat naria 4.444 kali hajatnya kabul. Jangan ngomong, ya wes tak jajali sih yo. Ya. Jangan. Tapi yakin, langsung baca Punya hajat apa, hajat mau beli rumah Hajat mau ngelamar anaknya orang Hajat mau ngelamar pekerjaan Apapun hajatnya, yang halal Yang halal, hajat yang baik Duduk, baca Salawat Nariyah 4444 kali Jangan ngomong kesel bib Kesel bib Lawang kita ini kadang kalau mau Mau capai satu hajat, montang manting Ngalor ngidul, ngitan ngulon dilakoni Gak bilang ke kesel. Dikasih cara yang gampang, tinggal duduk silo, nggak kemana-mana, baca itu 4.444 kali. Kok bilang capek? Ya sudah, cari yang rodo enteng. Nariak kelamaan ya, ada munjiah. Salawat munjiah dibaca seribu kali, hajatnya juga terkabul. Ya udah baca munjiah, yakin. Ya yakin, jangan dicoba, tapi dia diyakini. Munjiah kurang mantep. Munjiah kurang mantap, saya minta yang lebih kental lagi. Kenapa? Hajat saya terlampau besar. Kenapa? Mau ngelamar anaknya bupati. Misal ini kan hajatnya terlampau besar buat dia. Ya udah baca Yasin 41 kali. Baca Yasin 41 kali itu hajat akan terkabul. Masih ingat cerita saya ketika ketemu supir taksi di Jakarta itu? Nah, ya, supir taksi yang istrinya pendarahan terus baca surat Yasin 41 kali di makam Sunan ampel Baru baca berapa kali Sudah dikasih obat oleh Allah Ta'ala Lewat orang tua Suruh godok daun mengkudu nih Bawa daun ini pulang Tiga helai Terus ya baca Yasinnya terus Dilanjutkan sampai 41 kali Pulang dimasak Diminum Subhanallah Udah ke dokter Udah kemana-mana Tiga tahun pendarahan itu tanpa henti Berkat daun mengkudu yang digodok tadi Subhanallah Berhenti pendarahannya normal Sampai hari hari ini Karena yakin kalau orang udah yakin dijalani, maka yakinnya akan nam, nambah. Jangan coba-coba. Yang coba-coba nasibnya seperti kiai yang yang punya pesantren, muridnya bisa jalan di atas air. Masih ingat kan? Nah, karena santrinya yakin bismillahirrahmanirrahim, diamalkan dengan bismillah saya bisa jalan di atas air. Jalan di atas air, kiainya nyoba-nyoba. Layan santri kue iso apa meneh aku sing ngajari, ya kan? Apalagi saya yang ngajari. Tapi ketika di tepi sungai, kiai ini kemudian kelep apa ora ya? Saya tenggelam atau ti? tidak? Tenggelam atau tidak? Ada keraguan, tidak ya? Yakin, dijajal, niatnya nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mendelap. Ya tenggelam karena dia masih coba coba. Dengan yakin, bukan dengan coba, coba amalkan dengan yakin dengan iman. Pasti akan ber hasil. Itu cara kita untuk menambah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit ngambil barokah dari kitab Risalatul Muawana. Malam hari ini saya pengen bahas Isra Mi'raj dulu. Ya, walaupun ini recepnya udah habis kan ya. Nah, kita bahas Isra dan Mi'raj. Kita udah masuk Sya'ban. Dikit saja, insyaallah nanti jam 10 selesai. Ini udah jam setengah 10. 45 menit kita bahas Isra dan Mi'raj. Yang mau saya bahas hal-hal yang sering luput dari kita. Yang sering luput dari kita. Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya boleh? Isra Mi'raj itu siang atau malam waktunya? Waktunya malam. Lama atau sebentar? Sebentarnya berapa lama? Lama atau sebentar? Sebentar. Sebentarnya berapa lama? Cuman sesaat, cuman sesaat. Sesaatnya itu digambarkan berapa lama? Karena dulu belum ada jam. Jadi ukurannya orang-orang dulu tuh kalau nyebut waktu, nyebut waktu ukurannya seperti sahabat yang wasiat tuh. Ada seorang sahabat wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, saya sudah dikubur, kalian teman-teman saya jangan pulang dulu ya. Tolong entenono saya, tunggu saya dulu. Jangan langsung ditinggal. Kenapa jangan langsung ditinggal? Kan ini baru pindah alam, baru pindah alam, belum patek kenal sama alam yang baru, sama alam yang kubur. Nanti kalau ditinggal tuh rasanya kurang enak. Seperti orang tua naruh anaknya di kos-kosan gitu ya. Jangan langsung pulang Bu Pak atau di pesantren, jangan langsung pulang. Temani dulu sehari, dua hari sampai anaknya udah kerosonya nyaman, baru nanti ditinggal. Nah, sahabatnya Nabi yang luar biasa amalnya itu saja titip pesan kalau saya meninggal dunia, jangan langsung tinggal saya setelah dimakamkan. Entenono tunggu saya, Ya, tunggu saya di makam saya. Nah nunggunya berapa lama? Ini kalau nggak dijelaskan kan repot nanti suruh nunggu dua bulan kan repot. Ya, dijelaskan nunggunya berapa lama? Selama ukurannya seseorang menyembelih unta yang kecil kemudian dikuliti, dipotongi, dibersihkan, terus dibagi-bagikan. Waktunya berapa lama yang gunakan untuk itu? Ya tunggu saya selama itu. Dulu belum ada jam. Jadi ngukurnya demikian. Nah kira-kira itu sebentar atau agak lama itu? Motong sapi, dipotong-potong, dikuliti, dibersihkan, diplastiki, didumkan. Itu kira-kira lama atau sebentar? Lama ya? Satu jam cukup? Tidak cukup. Dua jam? Dua jam ya. Berarti sahabat ngajari mestinya kalau ada orang meninggal dunia, jangan dikubur langsung ditinggal. Enteno norong jam. Tunggu dua jam. Biar redok tenang yang di dalamku kubur. Nah kira-kira kalau sahabat nunggu temennya yang meninggal dua jam di kuburan, itu sahabat ngelamun apa dikir? Masa sahabat di kuburan ngomong bisnis. Gimana mau jual handphone sama saya? Gak mungkin tuh ya. Masa sahabat ngomong bisnis, dagangan di kuburan? Gak mungkin. Ingatnya ingat kemah kematian dan tahu saudaranya lagi dalam keadaan antara bahagia atau sengsara pasti ya diemnya di situ zikir doa mendoakan yang meninggal dunia makanya kalau ahlu sunnah wal jamaah selesai pemakaman itu tidak langsung pulang ada tahlil di situ dibacakan yasin di situ itu mengikuti apa yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum sekitar dua jam tidak langsung pulang nah ini loh dulu orang dulu tidak nyebut jamnya karena nggak ada jam. Jadi ukurannya adalah kebiasaan sehari-hari. Termasuk lamanya Rasul Mi'raj, Isra dan Mi'raj itu waktunya digambarkan tempat duduknya Nabi, tempat tidurnya Nabi ketika ditinggalkan Isra dan Mi'raj, Nabi kembali, tempatnya itu masih anget bekas didudukin. Jadi kalau tempatnya masih anget berarti perginya sebentar atau lama? Saya, Anda, kita duduk. Itu kalau bangun dari kursi kan dipegang anget ya. Nah, kata orang Jawa kalau panas itu berarti itu anaknya banyak. Betul ya, Bu ya? Kalau ada perempuan kok duduk terus bangun dipegang itu kok panas ya. Berarti ciri-ciri ini nanti bakat punya anak yang banyak. Makanya Bapak nanti kalau mau cari mantu, ya main ke rumah calon mantunya dulu, diajak duduk. Nah, terus suruh pergi ke dapur, jangan pegang tempatnya anget. Oh, bakat anaknya banyak ini. Ini kata orang Jawa. Ini ilmunya orang Jawa nih, masya Allah macam-macam ya. Tanah Jawa ini punya ilmu macam-macam. Nah ini tempat duduknya masih hangat, ditinggal pergi, balik masih hangat. Berarti perginya lama atau sebentar? Sebentar dengan cuaca dingin yang ada di kota Mekah, tentu ini kan perginya cuma seben, sebentar. Nah sebentarnya berapa lama? Ya sangat-sangat sebentar. Isra dan Mi'raj malam hari dan sebentar. Ya, malam hari dan sebentar. Ukuran waktu dunia. Ya kan, ukuran waktu dunia sebentar. Tapi sebentarnya ini bisa pergi kemana-mana. Ya, Habib yang ganteng sudah datang. Habib Muhammad Fadl Habib. Sebentarnya ini bisa pergi kemana? Mana? Insyaallah. Silakan Habib. Kok bisa ya? Saya nggak pakai selendang, beliau kok yang ngepasi nggak pakai selendang. Bisa ya? Alhamdulillah. Bangun tidur, Bib. Oh, Cuma nanya, enggak toh, Bib? Enggak, segernya kayak gini kok. Dari mana, Bib? Wih, belanja yang harus dibelanjakan. Ngurus anak bojo. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah swt Lanjutkan ya. Waktunya sebentar tapi perbuatannya banyak. Perbuatannya banyak, aksinya banyak. Waktunya sebentar, aksinya banyak. Mestinya muslim itu begitu. Jadi muslim itu waktu dikit bisa dipakai untuk banyak kegiatan. Itu yang namanya barokah. Nah, coba sekarang jenengan, saya, kita merenung sebentar saja. Dari lahir sampai sekarang, waktunya banyak atau sedikit? Banyak. Lah yang dilakukan apa? Bangun tidur Bangun tidur Tidur lagi Yang dilakukan cuma itu dikit Makanya kita belum jadi muslim yang baik Muslim yang baik Sabda Rasulullah SAW Mantola umruh wahasuna hasuna amaluh Umurnya panjang Amalnya baik Jadi banyak Bagus Ini muslim yang luar biasa Sedikit tapi bisa aktivitasnya macam-macam. Dulu ada seorang ulama namanya Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu anhu, beliau itu pengarang kitab Al-Ibris dalam tasawuf ya, Al-Ibris, bukan tafsir Al-Ibris. Ada kitab namanya Al-Ibris karya Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu anhu. netra, Beliau tuna netra, Beliau punya wirid. Wirid itu kumpulan zikir. Nah, kadang saya pernah dengar di sebuah stasiun televisi ya, ada ustazah rodok gadrah, enggak usah disebutkan namanya. Ya. Ya, ditanya sama sama salah satu yang hadir, nanya gini yang hadir. Ustazah nanya kalau e, memperdalam wirid dan rotib itu bagaimana? Dijawab, enggak usah memperdalam wirid, enggak usah memperdalam rotib, perdalam saja Al-Qur'an sudah cukup." Nah, ini jawaban kita ketoke pinter tapi bodone pol. Ya, bodohnya Paul bagaimana? Karena rotib maupun wirid itu isinya ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi kalau memperdalam wirid atau rotib berarti memperdalam Al-Qur'an. le orang itu memang kita disuruh baca Al-Qur'an, tapi enggak baca Al-Qur'an toh suruh baca Al-Qur'an, tapi ya disuruh baca sholawat. Suruh baca Al-Qur'an, tapi ya disuruh baca kalimat tasbih. Suruh baca Al-Qur'an, tapi ya disuruh baca istighfar. Disuruh memperdalami Al-Qur'an, juga memperdalami hadis. Disuruh memperdalami Al-Qur'an dan hadis, juga disuruh memperdalami ilmunya para ulama. Bahkan Rasul memerintahkan kita cari hikmah dari orang lain. Al-hikmah dhalatul mu'min. Yang namanya hikmah itu miliknya mukmin yang hilang. Ketemu dari siapapun ambil, kulaon, cari kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan semangat kita dalam takwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Abdul Aziz ad dabbah punya wirid tebel. Kumpulan zikirnya itu tebel. Habis sholat subuh dibaca, rampungnya maghrib. Jenengan sanggup Maghrib baru rampung. Ini Syed Abdul Aziz Ad-Dabbah. Ditelateni tiap hari dibaca. Mujahadah. Tiap hari dibaca. Subhanallah. Wiridnya sama, tadinya rampungnya maghrib Setelah jalan sekian lama Asar bisa rampung Waktu asar bisa rampung Dijalani lagi terus Waktu duhur bisa rampung Dijalani terus Duha rampung Wiridnya sama tapi duha bisa rampung. Dijalani terus matahari terbit rampung. Dijalani terus matahari belum terbit, habis sholat subuh dibaca, matahari belum terbit rampung bacanya. Kok bisa? Ini dapat rahasia Isra dan Mi'raj. Waktunya dikit tapi aksinya bah, banyak. Nah kita jangan ngomong kok bisa, Yud ya jajalen dengan yakin, maksudnya lakonono. Amalkan saja, amalkan dengan dengan yakin. Jangan jajal dalam arti nyoba-nyoba, jangan ya. Dilakoni dengan dengan yakin. Ya, saya mau baca Al-Qur'an. Orang-orang dulu luar biasa berkah waktunya. Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Beliau satu hari khatam Al-Qur'an 8 kali. empat di siang hari, empat di malam hari. Jangan nanya, Habib apa terus nggak ngobrol sama anaknya? Gak ngobrol sama istrinya. Itu ngobrol sama anak, ngobrol sama istri, ngobrol sama masyarakat, yo ya ngajar, yo ya ceramah, ya aktivitas harian, ya kumpul sama orang. Itu bisa satu hari khatam Quran delapan kali. Lah kita ini kadang duduk ngaji saja satu hari khatam gak bisa. Dan ninggalkan semuanya itu aja enggak? Enggak bisa. Kenapa? Kena penyakit ngantuk, penyakit lemes, penyakit aras, arasen, ya kan? Penyakit kesel, ya. Akhirnya man mandek. Beliau satu hari bisa khatam Al-Quran 8 kali. Sedikit waktunya, aktivitasnya banyak. Sampai hari ini kita aktivitasnya dikit, waktunya banyak. Berarti rugi atau enggak rugi nih? Ada satu yang sebetulnya waktunya dikit, aktivitas banyak sudah terbukti dalam hidup kita. Dikasih contoh, mimpi. Orang mimpi itu loh, mimpi. Tidur lima menit kok ngimpi berangkat haji Ya kan? Tidur lima menit ngimpi menyantri lima tahun Ada yang begitu ya kan? Sampai pulang dari pesantren jadi kiai Bangun ya raiso popo <laughs> Oh namanya cuman mimpi, mimpi gitu ya Lah mimpi itu kan waktunya dikit Tapi aktivitasnya ba banyak Lah orang-orang soleh bisa mendapatkan yang dalam mimpi itu dalam kehidupan nyata. Bisa mendapatkan yang dalam mimpi itu dalam kehidupan nyata. Dalilnya adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakana haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak Ibu coba dilihat. Malam cuman dikit aktivitasnya banyak. Di situ berarti Isra Mi'raj punya satu lingkaran besar yang namanya keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Waktunya berkah dan dipilih waktu yang paling berkah itu adalah waktu malam hari. Jamnya Isra dan Mi'raj tidak disebutkan. Take off-nya dari Palestina dari Masjidil Aqsa naik Mi'raj juga jamnya tidak disebutkan. Di situ ada isyarat waktu-waktu malam itu ada waktu yang kalau kita ngepasi jamnya itu ada keberkahan yang luar biasa. Di antaranya kalau Ramadan ada namanya malam Al-Qadar, Lailatul Qadri. Kapan Lailatul Qadrinya? Tanda tanya. Yang jelas malam hari, bukan siang hari. Nah, terus kalau gitu siangnya ngapa? Siangnya nyari dapatnya malam. Kalau siangnya nggak nyari, malam nggak dapat. Paham maksudnya enggak? Wah ada orang itu Masya Allah Wah saya mau cari Lailatul Qadar Malam melek gitu ya Malam dia melek Tapi siangnya nonton TV terus Ini nggak dapat Mau nyari itu nyarinya itu siang Nanti dapatnya malam lah malam mau dapat bagaimana Ya ibadah Ya ibadah ibadah Malam itu waktu ngambilnya Ngambilnya di malam hari Ngambilnya bagaimana? Ya dengan ibadah juga Dengan doa, dengan zikir, dengan sholat Waktu yang berkah Waktu yang berkah Yang kedua, tempatnya Minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladhi barakna haulah Tempatnya berkah Dari masjid ke masjid Tempatnya berkah Yang ketiga, manusianya alladzi barakna haulah yang kami berkati sekelilingnya, sekeliling Masjidil Aqsa. Diberkati dengan apa? Dengan manusia-manusia yang barokah. Siapa manusianya? Nabi-nabi dan rasul yang dimakamkan di sekeliling Masjidil Aqsa. Nah, ini yang pengen saya ajak bahas semua. Dikit saja bentar. Kita mau bawa Isra dan Mi'raj dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu boleh nanya dari tiga itu Waktu berkah, tempat berkah, manusia berkah Yang sudah kita miliki yang mana? Isra Mi'raj Isra Mi'raj Ya kan? Isra-nya ini datar Mi'rajnya naik kalau mau naik, naik pangkatnya, derajatnya, suksesnya, bahagianya, kayanya, tentremnya, segala galanya yang baik pengen naik. Syaratnya ini tadi yang saya sebutkan tiga itu kita harus punya. Waktu yang berkah, tempat yang berkah, manusia yang berkah. Harus punya. Kalau kurang salah satu, ya jalannya mandek-mandek. Harus ada tiga ini, manusianya berkah, tempatnya berkah, waktunya berkah. Coba sekarang saya mau nanya lagi. Dari pagi sampai maghrib kita sibuk sama dunia atau sama akhirat? Sama dunia. Berarti pagi sampai sampai sore ini udah habis ya, hilang ya. Nah, jangan sampai sekian jam itu nggak ada berkahnya. Jangan sampai sekian jam nggak ada berkahnya. Maka kita ambil satu. Kata Rasulullah SAW, kita diajarkan bantulah dirimu dengan waktu di pagi hari dan waktu di sore hari. Jadi kalau memang kita satu waktu dari mulai pagi sampai sore ini memang aktivitasnya ruwet sama pasar, ruwet sama kerja, ruwet sama anak, ibu kan ruwet sama sama anak, kadang ya bapaknya ngeruweti ya Bu ya. Nah, kadang begitu, pokoknya ini ruwet terus. Maka jangan sampai awalnya sama akhirnya hilang. Awalnya mana? Awalnya adalah setelah sholat su, subuh sampai matahari ter, terbit. Jangan sampai hilang. Zikir doa di situ. Akhirnya sebelum maghrib adalah asar sampai mah, maghrib terserah. Misalnya maghribnya jam setengah enam, jam lima sampai setengah enam. Zikir doa. Habis sholat subuh sampai matahari terbit. Zikir doa. Nah yang di depan ini untuk berkati nyurung berangkat sampai so, sore yang di sore untuk menghapus apa yang terjadi dari pagi sampai so, sore. Paham? Nah, terus malam. Malam mau melek, udahlah. Kita ini ngaku saja bukan model yang begitu-begitu. Kalau melek nonton bola saya yakin jenengan kuat. Tapi kalau apa melek terus sholat 100 rakaat itu masih tanda tanya. Betul betul melek ngaji 5 jam itu juga tanda tanya. Ada yang mampu tapi kalangan-kalangan tertentu. Alhamdulillah Allah udah ngasih diskon. Diskon bagaimana? Siapa yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya? Waktu antara maghrib dan isya itu lama atau sebentar? Sebentar kan? Sama Allah dikasih pahala seperti sholat sepanjang malam. Seperti menghidupkan malam seluruhnya. Antara maghrib dan isya dihidupkan itu pahalanya seperti menghidupkan sepanjang malam. Lah menghidupkan sepanjang malam itu gampang atau susah? Susah. Lah kalau menghidupkan maghrib sampai isya gampang atau susah? Angelun ya. Mestinya kan gampang, cuman sebentar ya kan? Tapi kenyataannya su susah. Lah jangan sampai kita kalah. Udah ini sebelum maghrib jalankan, habis sholat maghrib udah fokus isi waktu itu untuk ibadah ibadah sampai isya. Sampai isya. Itu akan jadi berkahnya sepanjang malam. Jadi kalau mau sukses, yuk mulai besok, mulai besok habis subuh, habis asar, habis mah, maghrib. Waktu ibadah pentung sepuluh Ya, waktu ibadah pentung 10. Jadi habis habis sholat isya itu enak, udah isya, sholat sudah. Dulu kan udah pernah saya bagi roti hadat tuh kan ya. Nah, baca tuh roti hadat ba'dal dalmar maghrib, roti hadat dibaca sampai isya. Ngaji baca Al-Qur'an walaupun cuma satu ain. cuma lima ayat, cuma satu ayat dibalan-balani seratus kali nggak apa-apa. Alif lam mim Alif lam mim Enggak apa-apa ini, dibalik-balik 100 kali enggak jadi masalah ganjaran karena duduknya niat ibadah yang dibaca Al-Qur'an. Yang penting istiqomahnya, itu waktunya. Kemudian tempatnya. Tempat. Tempat yang paling berkah itu mana? Masjid. Yang paling berkah masjid. Buat bapak-bapak khususnya saya dan hadirin mengajak kita kalau mau sholat lima waktu di masjid gampang atau susah? Susah. Kalau lima waktu di toilet lebih dari lima waktu kita mondar mandir ke toilet, betul kan? Ya. Lima waktu di masjid susah. Allah udah ngasih cara yang bisa kita dapatkan pahala seperti lima waktu di masjid. Kalau lima waktu nggak bisa, ya udah dua waktu saja kita di masjid. Tiganya terserah di rumah atau di kantor terserah. Paham maksudnya? Lah dua yang mana? Sama awalnya dan akhirnya. Subuh, isya. Subuh, isya. Subuh, isya. Usahakan itu kita latihan mujahadah kuat-kuatan. Yuk kita mulai menghidupkan waktu subuh dan isya untuk ke masjid. Kan begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya. Tempat yang paling mulia masjid. Nah, kalau kita ke masjid terus rumah kita jadinya bagaimana? Padahal kita hidup di mana? Di rumah atau di masjid? Di rumah. Makanya Rasul mengatakan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Masjid ya ke masjid, tapi rumah zikirono. Ya, rumah bacakan Al-Qur'an. Salat sunnahlah sebanyak mungkin di rumah. Lah, kenyataan hidup ngapunten. Ya, kita ini yang banyak nonton TV atau nonton Al-Qur'an di rumah. Nonton TV kan? Nah, tempat kita di rumah itu yang banyak ruangan-ruangan untuk ibadah atau ruangan-ruangan untuk dunia dunia, dapur, kamar, toilet ya kan, WC, kamar mandi, ruang nonton TV, ruang tamu, ruang untuk dialog dengan Allah itu nggak ada. nggak ada. Makanya sekarang kita perlu Bapak Ibu niati betul. Pokoknya saya mau bangun musola di rumah saya. Caranya gimana? Harus ada musol. Nah, raudhah ini dari ujung sampai ujung musola semua nih. Ini musola, itu musol, musola di atas sih ada musola. Lantai yang paling tinggi itu musol, musola. Ini bangunan yang akan kita bangun tuh itu juga musol. Nah, saya pengen semua tempat di bagian ar itu diniatkan musol. Nah, kenapa? Biar malaikat itu punya tempat untuk parkir. Jenengan saya kita rumah, parkirnya setan tuh kakean tura-tura. Tuh setan kalau parkir di rumah kita gampang loh. Setan, parkir, manggil teman-temannya gitu. Gampang. Mau parkir di mana? Tuh, WC-nya banyak. Karena WC itu tempat parkirnya se setan. Di rumah kita kamar mandi nggak cukup satu, satu, dua, tiga, tergantung luasnya ru rumah. Setannya parkir situ. Bung, bung, bung. Lah kalau malaikat masuk oh parkirnya di kamar mandi. Ada malaikat masuk kamar mandi? Tidak ada. Baca tuh kalau kita kitab Al-Azkar dipelajari itu. Kenapa kita kalau masuk kamar mandi itu disuruh baca doa gitu kan ya? Kenapa kita di kamar mandi disuruh di dikir? Karena ketika orang masuk kamar mandi, malaikatnya menyingkir. Adabnya malaikat kepada manusia. Malaikat itu tahu ini privasinya manusia, buang hajat kotor-kotor, buka aurat di situ. Malaikatnya nyingkir. Dan itu tempat yang enggak baik, malaikatnya nyingkir. Lah kita aneh, di tempat yang enggak baik, yang malaikat gak ada, setannya turah-turah, justru dodok di situ baca koran, SMS-an, BBM-an, kan gendeng ini. Mohon maaf. Betul atau betul? Kok betul? Lama di kamar mandi ya. Lama sekali di kamar mandi. lama kita di kamar mandi ini barokah atau enggak barokah? Enggak barokah. Di tempat yang di rumah kita enggak berkah. Di depan TV lama. Berkah enggak? Enggak berkah. Nah, terus waktu yang eh, tempat yang paling berkah di rumah kita yang mana sekarang? Bu. Tempat yang paling berkah di rumah kita yang mana? Bapak yang mana kira-kira? Hah? Belum ada? Belum Tempat yang paling berkah yang bisa jadi parkirnya malaikat Dan malaikat akan parkir di tempat baca Al-Quran Tempat zikir, tempat sholat, tempat do, doa, tempat cari ilmu Makanya yuk mulai hari ini Jenengan sambil bayangkan rumahnya Oh yo iya, pojok kono kita kleris jadah loro dadi ke musola cocok ya. Gelar sejadah nawa itu Ya Allah ini musola saya Jenengan belum sholat malaikat tuh lewat ngerti Ada tempat saya itu Parkir malaikatnya Parkir, malaikatnya akan manggil teman-temannya Dan ngapunten Kalau kita ini punya musola Diniati musola tempat Kalau beli karpet atau beli sajadah Jangan nanggung-nanggung Penting langsung digelari ngono Sergoni lima ngewus cukup Masya Allah kalau untuk tidur kasur cari yang enak, betul? Untuk tidur spray cari yang indah, betul? Lah untuk ngadep sama Allah kok golek sing ora apik. Mesti kan cari yang ba bagus. Ini tempat duduk jenengan saya kasih bagus atau enggak bagus? Bagus. Yang di sana itu enggak pakai lambaran, tapi bagus atau enggak bagus? Bagus. Bukan keramik, saya pakai granit di sana. Kenapa? Biar adem, enak, gitu kan? Di sini dikasih babut yang seperti ini permadani, yang murah atau yang mahal? Yang mahal. Kenapa? Karena ini orang-orang yang cari ilmu, malaikat saja yang gelar sayapnya. Saya harus gelar sesuatu yang bagus untuk hormatin jenengan semua. Nah, waitunya begitu. Lah malaikat kan yo seneng toh ya. Oh, ini bagus. Oh, ini perhatian. Moro malaikatnya. Makanya kadang kalau saya masuk pengajian ini, saya sendiri masuk di sini, itu hati saya enak. Yang saya tiap hari di sini hati saya enak. Apalagi jenengan yang dari jauh gitu ya. Masuk ke sini saya yakin pasti merasakan ada nuansa yang ber berbeda. Kenapa? Malaikatnya parkir, parkir terus parkir malaikat. Dan di rumah kita, ngapunten Bu ya, Bu. Jenengan bajunya banyak yang bagus atau dikit? Yang jawab Bapak ini. Banyak yang bagus. Walaupun tingkat bagusnya satu dengan yang lain berbeda, beda. Tapi coba dilihat sajadahnya Harga berapa? Hadiah. Hadiah, Bu. Sajadahnya. Jangan merasa takut keluarkan duit untuk tempat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di di atas itu ada mihrab. Di situ karpetnya mahal-mahal itu, yang di mihrab itu. Itu ada sejadah satu lembar itu saya beli hampir 400 ribu. Saya gelar, sak lembar, sak kotak 400 ribu. Saya bilang murah. Soalnya ini tempat saya sujud ngadep Allah Subhanahu wa taala. Lah orang sekarang jok motor digawe saya ngape Itu sofa tempat pantat dikasih yang bagus. Dan tempat sujud ngadep Allah kok ngetoknya duit ra kira pelit tak boleh. Ya, pelit pada diri sen sendiri. Terus mau barokah bagaimana? Kita ini pengorbanan untuk Allahnya itu dikit gitu loh. Paham? Ini diajak bahas gini udah pernah atau jarang? Jarang ya. Jadi ketemu ustadz yang model saya ini sakar PDW arang-arang ya. Ngamangnya ngomongnya belak-belakan gitu loh ya. Eh, itu sediakan karpet yang bagus. Udah gelar satu. Wah malaikat yo seneng. Wah tempat parkir saya betul-betul dihormati ini. Karpetnya bagus. Ini manusia yang yang disebutkan di Al-Qur'an. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah itu bukti ketakwaan ha? hatinya. Makanya ar-raudhah itu raudhahnya Nabawi sana itu karpetnya juga berbeda. Karpetnya yang kualitasnya paling bagus. Makanya keramiknya yang digunakan untuk toaknya orang-orang itu tidak sama di Masjidil Haram dengan halaman Masjidil Haram. Jenengan di halaman Masjidil Haram jalan tidak pakai sandal kicat-kicat kepanasan. Tapi kalau jenengan itu jalan di tempat toaf di Masjidil Haram itu walaupun panasnya berapa derajat tidak mungkin terasa panas karena itu batunya batu alam yang kalau kena panas itu bisa nyedot jadinya adem kan luar biasa subhanallah. Itu cara ngajeni itu begitu. Ini ngajeni menghormati, memuliakan, mengagungkan tempat untuk ngadep Allah Subhanahu wa taala. Makanya fokus Isra dan Mi'raj minal Masjidil Haram, dari tempat yang berkah. Laila cuman sebagian kecil di waktu malam, tapi waktu yang barokah. Di waktu yang berkah melalui tempat yang berkah, menuju tempat yang berkah, melewati tempat yang berkah, ketemu manusia-manusia yang barokah. Jadikan itu di rumah kita. Setelah sejadah digelar, ini saya ngajak beneran ya. Setelah sejadah digelar, tolong beli Al-Qur'an yang rodok larang. Hormati diri kita sendiri. Jadi umat Islam itu yang bangga punya Al-Qur'annya. Ya. Beli Al-Qur'an yang agak mahal. Ya yang harganya 800 ribu Loh. Eta eh, iki kan model-model alpel itu al bakhilo iki. Dibilang 800 ribu. Oh, <laughs> gitu. Iya, beli Al-Qur'an 1 juta, besar, yang bagus, mantep. Jadi motornya kan juga enak, Beli Al-Qur'an yang gede yang bagus dulu ya. Besar, harga berapa? 1 juta. Satu bagus, satu enak, mata se sehat. Taruh nih di musola ini untuk musola saya ini. Gede ini mantep. Lihatnya man mantep Kertasnya juga berbeda. Oh, covernya juga eh enak. Taruh di situ. Rehalnya, tempat Qur'annya buat yang yang bagus. Kalau kita udah punya musola seperti itu walaupun ukurannya cuma 2 meter kali 100 setengah, kecil di pojok kamar, di kamar kita tapi pojok ini niat ini musol lah kamar kita sendiri nggak jadi masalah. Di ruang tamu pojok ini musola, maka malaikat akan par parkir. Nah, kalau malaikat sudah parkir, blek blek blek blek. Nah, setannya kan ya rodok deg-degan. Ya, sehingga kekuatan baik dan buruk itu minimal sedikit berimbang di rumah kita. Kalau sudah begitu rumahnya jadinya adem insya Allah. Rumahnya nanti berkah. Di situ yang masuk artinya Di situlah akan muncul baiti jannati. Sekarang kok banyak rumah tangga saling bertikai, perang, musuhan. Saya kasih tahu di antara sebabnya televisi murup terus jogetan. Bener, itu kan ngundang se setan. Ya, panas. Al-Qur'an gak dibaca. Udah gitu Al-Qur'annya disimpan ya. Wes simpen Al-Qur'annya itu yang harganya murah murah. Nawa itu belinya kok ketimbang randui Quran. Kan kurang ajar. Daripada saya enggak beli, daripada enggak enggak punya, lebih baik saya kan beli enggak ketang murah. Takzimnya itu tidak tidak ada enggak ada pengagungan. Sehingga setannya buahnya, malaikatnya itu datangnya pas kita so Kalau kita enggak sholat, malaikat mau masuk mana tempatnya? Enggak ada tempat. Lah datangnya pas kita sholat, Nah sholat kita cuma 4 menit. Ya cuma 4 menit. Jadi malaikat singgah cuma empat menit. Yo ini ngakak. Malaikat, malaikat waktumu cuma empat menit. Setelah itu akan aku ambil kembali rumah ini. Akan aku ambil kembali sehingga rumah itu panas. Kita masuk tidak ada ketentraman, nggak ada ketenangan, nggak ada kenyamanan. Tempatnya jadikan berkah. Rumah kita dulu nggak usah ngurusi yang lain. Kemudian manusia yang berkah. Temui manusia-manusia yang barokah dan manusia yang barokah buat kita ini paling berkah ibu dan bapak kita. Jadi orang tua kita ini kan manusia yang paling barok barokah ya itu manfaatkan di, betul-betul dihargailah, dihormati, dimuliakan gimana caranya kita maksimal mungkin lakukan semua untuk bahagiakan orang tua. Nanti keberkahan muncul. Di samping itu cari ulama, ziarah, ketemu orang-orang yang soleh, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang ditemui Rasul ketika Isra dan Mi'raj adalah orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, yaitu ruhnya para nabi dan para rasul. Cukup jelas? Dah, tersisa 15 menit. Ya, tersisa 15 menit. Saya mau ngasih oleh-oleh dua ilmu baru yang saya dapat. Ya, Bib Muhammad Mungkin sudah dengar, mungkin belum. Saya agak lupa nih. Ya, dua ilmu baru. Ilmu yang pertama, Nabi sama surga mulia mana? Ya, Nabi sama surga mulia mana? Nabi. So, akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan tidak ada setelah Allah, tidak ada makhluk. Allah kan pencipta. Tidak ada ciptaan yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertanyaan saya, yang kangen surga itu Nabi atau surganya kangen sama Nabi? Surganya kangen sama Nabi. Sebetulnya yang butuh butuh Nabi itu surga atau Nabi yang butuh surga? Surga yang butuh Nabi. Makanya surga itu sampai hari ini belum dimasuki Nabi Muhammad SAW. Masuk tinggal itu be, belum. Yang ada dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi pergi ke surga. Tapi surganya bukan surga yang yang dulu didatangi Nabi bukan. Nabi mendatangi surga yang sudah ada manusianya di sana. Pelajari Isra dan Mi'raj. Nabi mendatangi surga yang sudah ada manusianya di di sana. Padahal manusianya sekarang belum dimasukkan ke dalam surga. Karena itulah Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan Isra dan Mi'raj Rasul itu lompat dari dimensi waktu dunia menuju dimensi akan datang yaitu waktu akhir akhirat. Diajak sama Allah pergi ke masa depan. Akhirat surga itu siapa yang di sana? Neraka itu siapa? Maka Rasul bersabda, "Ya Bilal, inni sami'tu itu 'alaik bil jannah." Hei Bilal, aku mendengar jalanmu di surga. Kamu jalan-jalan di surga. Rasul de dengar. Nah Rasul nggak akan masuk surga nanti kecuali bareng sama umatnya. Nanti bareng sama umatnya baru masuk surga. Lah rasulnya sekarang di mana? Hah? Di mana? Di alamku kubur, di alam barzah. Nah, terus surganya di mana? Alam akhir akhirat. Sudah ada, sudah surganya sudah ada dari sejak diciptakan surga neraka sudah ada, tapi penghuninya sudah ada belum? Belum. Karena urutannya alam roh masuk alam dunia, alam rohim ya, lahir dunia, alam kubur, kebangkitan, dikumpulkan, hisab, baru surga dan neraka. Begitu kan? Nah, sekarang rasulnya ada di mana? Di alam ku, kubur. Nah, orang-orang soleh di mana? Di alam kubur. Di alam kubur ngapain? Merasakan nikmat surgawi. Merasakan nikmat surgawi. Nikmat-nikmat surgawi diturunkan di kubur, tapi bukan sur surga. Nikmat surgawi. Pertanyaan saya. Ya kok Rasulnya nggak dimasukkan surga saja sejak sekarang kenapa? Karena Rasul nggak butuh surga. Beliau sendiri itu sudah surga. Dimanapun beliau berada itu surga. Makanya ketika Rasul tinggal di Masjid Nabawi dikatakan ma baina mimbari wa qabri rawdatun min riyadil jannah au kama qala sallam riyadil jinan au kama qala sallam di antara mimbar ke rumahku itu adalah taman sur surga di mana Rasul berada yaitu surga jannah itu bahkan lebih dari surga sehingga Rasul di alam kubur kenikmatan yang diperoleh Rasul itu luar biasa melebihi apa yang ada di dalam surga kenapa tiap detik kanjeng Nabi itu bersama Allah Subhanahu wa taala makanya Sidratul Muntaha alam yang di luar surga bisa dipahami Silakan mumet ya silakan mu mumet Nah kalau Rasul itu sendiri beliau lebih indah dari surga, lebih hebat dari surga, ya. Nah, Rasul kenapa dimasukkan surga? Karena Allah ingin memberikan kenikmatan pada semua orang dengan adanya Rasul di dalam surga, maka surga itu menjadi indah luar biasa. Ya surga menjadi indah. Karena apa? Surga diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok gitu masih ada orang yang ngeyel mengatakan, "Ya enggak, surga lebih mulia." Kan aneh tuh ya. Surga diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul masuk ke situ, surganya itu senangnya luar biasa. Lawang surga itu tambah luasnya kalau dengar solawat. Dengar solawat surga tambah luas. Dengar solawat surga tambah luas. Nah kalau yang punya solawat masuk kira-kira surganya bagaimana? Melar terus. Melar. Tiap detik melar surganya. Tanpa disolawatin udah melar. Karena yang disolawatin ada di situ. Surga itu tambah luas, tambah luas, tambah luas. Kenapa? Khulik, khulikot lil abad. Karena surga itu diciptakan untuk abadi. Maka dengan keberadaan Rasul di dalam surga, surga itu semakin luas, semakin indah, semakin bagus. Tidak ada yang bosan selama-lamanya yang berada di sana. Jangan sakit bayangkan Luar biasa bisa bayangkan surga Bisa merasakan tadi Bisa Apa yang dirasakan Bu Bu Jenengan bisa merasakan yang saya maksud Apa rasanya Terus pokoknya begitu gitu ya Udah sepodoramu dengi kok ya Bip Muhammad bisa merasakan Bip Iya begitulah. Jadi ya ramu deng podo wae. Guyon-guyon Guyon. Kan kalau jawaban kita kalau enggak mudeng, yes begitulah, kira-kira begitu. Paham? Yes Allah, Paham? Insya Insyaallah. Kira iya, mudeng jane. Paham Insya Allah. Jadi Rasulullah SAW ada di surga itu membuat surga menjadi mulia. Ya. Karena surga itu simbol tempat untuk memberikan kemuliaan, maka Rasul ya diberikan tempat tersebut karena semua orang harus masuk ke sana ke sana. Bisa dipahami? Sakit buatan Bu? Sakit. Iya. Lawang Rasul masih di dunia aja udah ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, betul nggak Rasul udah di dunia ketemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di hadis disebutkan, di hadis disebutkan kalau ada mukmin mengucapkan la ilaha illallah, surganya kangen, surganya kangen. Kapan kamu mau kesini cepat? Ini kami udah menghias diri kami untuk kamu. Tidak dari dari sudah disiapkan. Surganya kangen sama mukmin yang mengucapkan la ilaha illallah. Lah kira-kira kangennya surga kepada Kanjeng Nabi itu seperti apa? Udah angel dibayangkan ya. Podoramu padha gitu. Ya ini ilmu yang per pertama. Ini memang agak berat ya, berat. Yang paham paham, yang nggak paham nggak usah paham, cukup dirasakan. Nah, nah yang kedua, ini yang enteng. Ini yang enteng, ini yang ringan. Kenapa Rasul SAW kok sholat berjamaah dengan semua Nabi dan Rasul serta malaikat? Kenapa Rasul kok sholat berjamaah ketika mau dimerotkan sholat jamaah dulu betul kan? Nah, dan kenapa Rasul yang jadi imam? Sallallahu Tentu jawabannya ya macam-macam. Hikmahnya A, hikmahnya B, hikmahnya seterusnya gitu kan? Saya dapat satu hikmah yang insya Allah nambah nambah pengetahuan jenengan dan nambah pengetahuan saya ya. Bu, kalau saya ke rumah jenengan disuguhi enggak? Kalau jenengan dengar saya mau ke rumah jenengan kira-kira besok gitu. Jenengan siap kenapa? Macam-macam telo, tempe, sate, wedus digoreng. Wedus digoreng, Bu. Sadis gitu ya. Wedus sosok digoreng gitu ya. coba macam-macam disiapkan, betul enggak? Begitu saya datang jenengan sambut atau enggak sambut? Monggo pilu jeng lenggah. Waduh, unjuk ane pun sudah padahal ini sama macamnya yang diminum yang mana kan bingung. Teh dibuatkan jeruk, dibuatkan semua dibuatkan. Betul tak betul? Betul. Tapi kalau ada orang yang yang biasa-biasa ke rumah jenengan, jenengan nyambutnya bagaimana? Eh, sak kecekele gitu kan ya. Asal-asalan, betul kan? Oh, datang orang biasa. Satu santri main ke rumah Habib Muhammad, santri biasa. Main ke rumah Habib Muhammad. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Enggak apa-apa Habib. Ya sudah ya, maaf ya. Saya tak ketemu istri saya dulu ya, monggo. Kalau mau duduk silakan duduk, mau pulang ya lebih baik. Mis, ini misal gitu kan? Misal. Ini santri cerita ke saya, cerita ke ke saya. Beb, saya itu tempatnya Beb Muhammad. Cuman begitu aja, ya ditemoni ya ditemoni. Alhamdulillah, ditemoni tuh. Alhamdulillah sampai gue ditemoni. Ditemoni Beb, tapi terus ditinggal. Tinggal kemana? Nemu istrinya, ya pantas toh ya. Waktunya di rumah kan untuk istrinya. Ditemu istrinya kan ya pantas aja. Kamu diusir? Enggak, disuruh duduk. Dan terus ya aku mulai Beb, masuk lagi izin ya rabena. Oh gitu, gitu. Disukui, sukui apa? Air putih. Oh iya, memang ada air putih. Ngapain repotin buat kamu gitu. Tapi saya pengen ngobrol-ngobrol, Beb. Oh, ya ada caranya. Gimana? Takjak saya, beres. Ya kan? Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Kok kan ngobrol? Khair, khair. Mau main situ boleh? Boleh, foto. Masya Allah ngomong sama istrinya. Kak Novel mau ke sini. Ya nih, Kak Novel mau mau ke sini. Bilang sama muridnya, Kak Novel mau ke sini. Teleponi murid-muridnya ya. Tukok nomor tabak. Wah, lain. Tukok nomor martabak. Kamu belikan sate ini. Wah ini sudah, masya Allah datang ke situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk allah dari mana? Eh kamu gimana kabarnya? Santri tadi gimana kabarnya? Lain, lain. Sambutannya berbeda. Soalnya yang ngajak siapa? Ya, yang ngajak. Jangan mangkat dewi, Ora kenal. Oh Ya, silakan duduk botol-botol. Begitu mertabak datang gitu kan, yang disuguhi bukan cuma saya. Ayo ya Mas dimakan Mas, jangan malu Mas dimakan. Dungaren, dek ini banyu putih kepeksa gitu. Ini kok oh, ini botol, silakan. Kenapa? Karena yang ngajak sa saya. Dan ini diketahui oleh para ambia wal mursalin. Ini diketahui oleh malaikatul muqarrabin. Mereka semua pengen mendapat sambutan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu kalau yang imami nabi-nabi yang ada, sambutan Allah luar biasa. Tapi tidak seluar biasa kalau yang imami Nabi Muhammad sallallahu karena kalau yang imami Nabi Muhammad, Allah nyambut kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan sambutan Allah untuk Rasulullah luar biasa. Sehingga yang di belakang Rasul semua katut dapat kamul. Ya. Paham? Paham? Makanya kalau kita ini orang pantas jadi imam, mundur wai jadi makmum. Ya, cari imam yang betul-betul pas gitu. Betul-betul pas sehingga makmum itu bisa terangkat. Lo imamnya Masya Allah bacaannya, akhlaknya, khusyuknya Allahu Akbar Sambutannya Allah kan berbeda Karena Allah nyambut orang sholat itu macam-macam Baca itu di hadis Ada orang sholat terus ketok tenanan ya Rampung-rampung tambah disawat sama Allah dipatah Nyoh <laughs> Dilempar begitu kan Karena yang disuguhkan jelek Sama Allah ya dikembalikan Nah kalau kita ini jelek-jelek Nunut imam saya ngapain Kan katut Ya, oh, us goro-goro imame tak tompo ini. Ya, katut imam yang bagus seperti santri tadi karena bareng sama saya dapat sambutan yang luar biasa. Nah, para ambiak wal mursalin karena pengen sambutan dari Allah yang lebih dari biasanya, tahu kalau Kanjeng Nabi ini manusia yang paling disayang, dicintai, dimuliakan Allah, mereka semua minta engkau saja yang jadi imam. Kan minta, silahkan. Kamu kamu jadi imam, silahkan. Tegodam. Sampai malaikat Jibril nyuruh Kanjeng Nabi jadi imam. Kenapa? Malaikat Jibril juga pengen dapat sambutan dari Allah yang luar biasa. Ini diantara hikmah yang saya dapat ketika merenungkan Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Kinten-kinten ini dapat tambahan ilmu enggak? Dapat. Jadi sekarang kalau sholat pengen sendiri atau pengen cari teman? Nah kalau kita sholat sendiri ini model-model kita kira-kira termasuk yang dilempar atau ditendang ini. Wes lelek letek mau ujian gitu ya. Coba kita ini baju sobek-sobek, roek roek semua mertamu ke rumah Bib Muhammad gitu. Coba yang gendeng wong edan ki medeni aja dibukake kan begitu. Bahaya ini. Ya, tapi kalau kita baju sobek-sobek ya, tapi digandeng sama ulama gitu Bib Muhammad lihat, "Oh, ini jangan-jangan wali majdub ini yang digandeng ini." Lain persepsinya udah ber berbeda. Tetap ada sambutan, positif sambutannya. Karena apa? Karena yang ngajak. Lah sholat ini kalau kita ngajak orang yang pas jadi imam, maka sholat kita juga terangkat. Karena itulah dikatakan sholat jamaah dua puluh tujuh kali lipat mengungguli sholat sendiri. dua puluh tujuh kali itu bukan pahalanya dikalikan dua puluh tujuh bukan loh ya. Derajatnya itu tujuh kali di atasnya. Padahal satu derajat aja jaraknya itu tidak bisa diukur. Tidak bisa di, diukur. Bukan berarti kalau jenengan nanti Oh, yang aku sholat ijen ki kalah banding pitung likur. Ya wis, engko aku tak sholat pitung ping pitung likur kali ya, 27 kali kita sholat duhur sama orang yang sholat jamaah sekali itu pahalanya tetap besar yang sholat jamaah duhur sekali 27 itu 27 kali sholat duhur, ya hitungannya tetap satu kali sholat duhur. Kalau itu san, sendiri, tapi kita sholat berjamaah duhur sekali, hitungannya 27 kali derajatnya lebih tinggi. Bukan kali pahalanya, derajatnya lebih tinggi. Alhamdulillah, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 11 menit. Sudah ya Bu ya? Dep Muhammad biar ngomong dikit ya.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 Besok kalau mau soal ke rumah, ke rumah jenengan kira-kira boleh tidak? Boleh. Saya nanti ngajak Bib Novel ya. Minimal sate lah. Sate kambing dan sate bekecot. Tadi banyak ilmu yang saya dapatkan terutama yang paling berkesan, yang paling berkesan itu yang waktu tadi. Isra itu waktu berkah, tempat berkah dan manusia berkah baru bisa merot atau naik derajatnya. Ini izin mau dibuat satu Facebook boleh apa enggak, Beb? Ya kan ilmu kan harus disebarkan ya. Kemudian masalah tadi banyak banyak ilmu pokoknya yang kita dapatkan di malam hari ini. Di antaranya, di antaranya masalah sholat jamaah. Nah, jamaah itu 27 itu perbedaannya itu derajatnya. Kalau saya pernah dengar dari guru saya ketika menerangkan bab ini, beliau ngasih perumpamaan begini. Angka 10 itu nolnya berapa? Satu. Kalau angka satu nolnya dua, 100. Nolnya tiga, seribu. Nolnya empat, lima. Lima berapa? Jadi kan bab duit alim semua ya, Masya Allah Saya yakin nggak ada yang pakai lihat kalkulator ini tadi. Angka satu nolnya 27 berapa? Hitungan dewe pokoknya. Angka satu nolnya 27 dan angka satu nolnya 1 Kira-kira perbedaannya jauh enggak? Jauh. Kalau itu di andai andai kan berupa duit, Jadi dengan milih yang nolnya 27 atau yang nolnya 1 Yang nolnya berapa? Nolnya berapa, Bu? nolnya 20 yakin milih yang itu waras semuanya kalau gitu kalau ada yang milih nolnya satu mungkin sakit orang itu ya kenapa? Lah pasti kita milih yang nilainya itu bah, banyak. Saya mau nanya jaringan jamaah sama sendiri kok mesti banyak yang milih sendiri? Berarti bab duit sudah lulus waras, bapak pahala masih belum waras. Lah kenapa? Lah buktinya bapak pahala milih yang sedikit. Bab duit milih yang banyak. Padahal kalau kita lihat sholat duhur sendiri berapa rakaat? Empat. Duhur jamaah berapa rakaat? Gak tambah capek. Capek mana? Sama kan? Sama. Cuma kadang-kadang kalau jamaah sedikit lebih lambat. Cuma pahalanya gede. Kemudian sholatnya juga terangkat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang masalah mi'raj, masalah tempat yang berkah Antara tempat yang berkah Yang terkadang sering kita lupakan Masjidil Aqsa itu kan sifatnya Alladhi barokna haulahu Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat itu Beliau menafsiri Berkah apa sih di situ? Kita lihat keberkahan itu banyak Tapi kalau keberkahan sama Allah ditulis di Al-Quran Berarti itu memang super-super berkah Tempatnya berkah Jelas Masjidil Aqsa itu masjid tempatnya berkah Kemudian ada apa di situ? Dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi dikatakan karena di sekitar Masjidil Aqsa itu banyak makamnya Nabi dan banyak makamnya orang-orang soleh. Nah, tempat yang berkah ini yaitu ketika di situ ada makamnya orang soleh. Makanya orang-orang dulu itu rata-rata samping masjid banyak makamnya orang soleh. Kenapa? Dari tempat yang berkah nanti pulangnya juga mampir ke tempat yang berkah. Gak pernah ada sejarahnya sejak zaman dulu sampai sekarang orangnya ziarah dikatakan musyrik kecuali baru 20 tahun terakhir. Sebelumnya semuanya pasti cinta kepada ziarah dari makam-makam semuanya. Itu di situ banyak makamnya Nabi, banyak makamnya orang soleh, orang ziarah ke sana. Nah kalau berkah itu ditulis Allah dalam Al-Quran berarti ini, ini memang berkah yang luar biasa. Makanya ditulis Allah ditegaskan biar orang itu paham kalau ada makamnya Nabi kalau ada makamnya orang soleh itu pasti tempat yang berkah. Nah kalau tempat itu berkah, sebagaimana yang minggu lalu, beberapa minggu yang lalu kan diterangkan. Kalau ada bayangan Sayyidina Umar, maka setan pun juga akan nyingkir ya. Juga akan nyingkir. Kenapa? Karena cahayanya orang soleh itu bisa membakar setan. Jadi kalau sekarang kalau seneng ke tempat yang berkah ziarah, insya Allah berarti bukan manusia jenis setan. Tapi kalau ada manusia diajak ke tempat yang berkah, ke makamnya orang soleh enggak betah, kepengen cepat-cepat pulang, nyon ngapunten. Mungkin ada setan dalam tubuhnya. Jadi masing-masing kita lihat sekarang di daerah-daerah kita, insya Allah banyak makamnya orang-orang soleh. Jangan sampai kita tergolong orang yang enggak pernah sowan ke makamnya orang yang soleh. Mudah-mudahan insya Allah yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Mas Roni buat Habib Muhammad kasih habatus saudaknya satu dus besar. Yang lain cukup satu-satu ini karena gurunya harus banyak ya. Karena tadi sudah saya kerjain dia mesam-mesem dok. Coba orang lain saya begitukan mesti nusana nusu ya. Bapak Ibu sekalian, uh, jadi banyak sekali yang kita dapat ya. Banyak atau tidak banyak ini? Banyak kan? Eh, ngaji ilmu itu enak. Enaknya kita dapat tambahan il ilmu. Insyaallah kita bisa istiqomah terus ya. Doakan saya, sekeluarga dan teman-teman saya termasuk jenengan biar bisa istiqomah cari ilmu selama lamanya. Amin Allahumma amin. Dan mohon doanya insyaallah hari Minggu ada pembongkaran, Senin mulai saya tembok dan mulai digarap doakan lancar barokah manfaat rezeki mengalir tanpa susah payah datang dari segala arah amin Allahumma amin dan yang berlimpah ruah amin uh, ini ada jamaah yang biasa hadir majelis di sini dari Tambak Boyo Mantingan meninggal kita bacakan Fatihah ya Al-Fatihah ila ruh Bapak Sutar wali jami' amwatil muslimin son man kana hadir ma'ana fi hadzal majlis an Allah yaghfir lahum warhamhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafatin barakatin fid din wal akhirah thumma ila ruh Bapak Rajimin uh, Bapak Darmo Suminto bin Niti Suminto ثم إلى أرواح من كان في سبيل حاضر معنا أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات بركات في الدين والدنيا والآخرة وأن يجعل مستقر أرواح في البدرس الأعلى من نبيين وصديقين وشهداء صالحين وحسن أولئك رفيقا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة A'udzu billahi Amin. Nah, ini mau saya bacakan karena ini permohonan doa yang menyenangkan. Ya. Habib mohon doanya. Ini ketik bagus pakai komputer ini di print. Ini ini jaluk tenanan namanya ini. Ya. Habib mohon doanya buat satu Tri Purnomo ya, Tri Purnomo segera dipertemukan dengan jodohnya yang solihah Amin Allahumma amin ya. Dan semoga yang mengamini juga dapat jodoh yang solihah Kacau ya bu ya Semoga yang mengamini jodohnya jadi solihah Amin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Untuk Dek Rita semoga diberi kesembuhan dari segala penyakit yang dideritanya dan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal ujian akhir semester sehingga mendapatkan nilai yang terbaik dan ilmu yang bermanfaat. Begitu pula untuk semua yang sedang sakit di antaranya Ibu Kurniasih Solihah dan untuk semua yang sedang ujian dari anak-anak kita semoga eh, apapun hasilnya diberi kelulusan dan kenaikan kelas alhadziniah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim.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 Wa ballighil kulla kulla matlab. Mari bersama-sama. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wa ballighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wa ballighil kulla kulla matlab. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل طلب آمين Ibu-ibu tolong diingatkan teman-temannya, anaknya, keluarganya, hutang puasanya segera dilunasi. Ya, tolong hutang puasanya segera dilunasi. Kemudian buat teman-teman yang pengen ikut andil untuk pembangunan Masjid ar rodoh dan pelunasan tanah bisa e, transfer ke rekening yang ada di Facebook, di SMS, di BBM tuh ya. Atau yang pengen menyerahkan langsung tunai juga boleh. Yang pengen bantu, pengen beli semen, jangan ngirim semen. Ya, yang pengen bantu mau beli semen jangan ngirim semen karena nanti semennya berlebihan, keras atau justru nanti tidak manfaat. Wujudkan aja dalam uang. Nanti juga saya kumpulkan kan juga untuk beli semen, beli pasir dan lain sebagainya.